sebagai muslim bagaimana cara menyikapi paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Terima kasih. Sekularisme, liberalisme, pluralisme dan segala macam adalah istilah. Kalau secara bahasa tidak ada masalah. Pluralis dari bahasa adalah hidup dalam kebersamaan secara bahasa. Tapi kalau sudah punya makna istilah khusus, liberalis dalam masuk istilah-istilah yang khusus, seperti yang saat ini sering diwakili oleh orang-orang yang bebas di dalam menafsiri Al-Quran, bebas terlepas dari syariat, biarpun di atas nama Islam, maka ketahuilah, sikap kita dengan mereka adalah kita yakin dulu bahasanya itu adalah kesesatan. Bahkan sampai derajat mengatakan derajat kekafiran. Bagaimana kaum liberalis sekarang merestui tentang kehinaan-kehinaan ini? Urusan lesbi dan sebagainya. Bahkan sampai derajat mengatakan semua agama sama dan seterusnya. Dan ini yang menjadi masalah adalah banyak orang-orang yang tidak sadar kalau dia sudah masuk dalam dalam bumi yang liberal. Kita tidak bisa letak liberal dalam urusan perpolitikan, tapi liberal dalam urusan beragama. Yang membahayakan ini. Banyak orang tidak sadar. Saya bukan orang eh, liberal, bukan. Tapi tidak sadar dia bergaul dan punya tulisan ungkapan. Dia sendiri tidak menyadari. Saya masih terikat kok dengan Al-Quran hadis. Saya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan gue gitu, saya tuh orang agresasi seperti mbah saya, bapak saya. <laughs> Tapi gak sadar pemikiran sudah jauh. Namanya itu orang terpengaruh kebawa. Kadang dia seorang yang alim, kadang seorang yang bodoh. Yang jelas pemikiran-pemikiran semacam itu adalah pengiran sesat, membahayakan. Kalau kita lacak membahayakan sampai ya derajat itu, sampai orang yang betul-betul dia penyeru dalam liberal itu mengatakan ya itu adalah fitrah. Ini kan sudah bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan ini sangat salah, sesat, bukan sesat keluar dari iman ini. Jadi secara umum pemikiran itu adalah salah. Biarpun derajat kesalahan itu bermacam-macam. Ada sampai menjadikan dia keluar dari iman, ada yang menjadikan dia fasik, ada yang masih wajar-wajar saja urusan fikih. Tapi secara umum pemikiran itu, liberal itu adalah keluar. Itu itu adalah jauh dari mengajak jauh dari kebenaran. Dia pun seolah-olah menyeru kepada kebenaran. Mendahulukan masalah dan ini ceritanya panjang tentang liberal. Akan tapi buah daripada liberal itu adalah itu tadi sesuatu yang semestinya haram menjadi tidak haram padahal sudah disepakati oleh para ulama dengan dengan dalil-dalil yang jelas seperti berani mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia yang bisa bersalah diungkapkan oleh lidah mereka sendiri sampai men merendahkan Nabi Lot, Al-Quran dan sebagainya padahal dia ada atas nama Islam anaknya Pak Haji bahkan mungkin cucunya Kiai gak ada hubungannya ini Nah, yang jelas itu adalah pemikiran yang salah. Cuma bagaimana sikap kita dengan mereka? Mungkin itu yang ditanyakan. Sikap kita dengan mereka adalah mereka adalah hamba-hamba Allah yang kepleset. Hendaknya kita tarik kembali. Yang salah pemikiran seperti halnya salah dalam perilaku. Orang yang pemikirannya sesat, kelainan dalam pemikiran seperti orang kelainan dalam urusan seks. Harus kita pandang dengan mata kasih. Akan tapi harus ada ketegasan. Kalau pengen kita mengobati seseorang harus sadarkan kalau dia dalam penyakit. Orang yang tidak merasa dirinya berpenyakit dibawa ke dokter pun dia tidak akan bisa diobati. Biarpun dikasih obat satu truk pun tidak akan mau meminum. Karena dia tidak sadar kalau dia salah. Dan paling susah orang diobati adalah orang yang tidak sadar dirinya sakit. Makanya pertama disadarkan kalau itu adalah sakit. Dan menjadikan orang tidak sadar satu tak sombong. Oh sudah korengan sombongnya. Enggak saya tidak korengan. Oh, kelihatan korengan sombong. Saya tidak korengan. Ini bukan koreng ini, ini hiasan. <laughs> ya nggak gila namanya, ya, ya. kasihan. Tapi kita pandang mereka dengan mata kasih. Itu banyak orang terjerumus tersesat. Bahkan mungkin tokoh-tokoh Islam yang khusyuk, orang yang tidak pernah kenal dunia-dunia pemikiran tiba-tiba ke bawah dan sebagainya. Alasannya maju dan sebagainya. Sesaat menyeru dengan kesetaraan gender manusia, pak wanita dan sebagainya. Menyeru pada pengen tampil hebat beda, pengen tampil beda dan sebagainya. Unik tapi lucu. Banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menyeru dalam yang yang berjuang di dalam Islam-Islam mengacu itu. Islam yang perlu dikasihah ini mereka ini. Jadi apa sikap kita dengan mereka? Mereka adalah saudara kita yang kepleset. Saudara kita yang sesat. Dari dari pemikiran yang liberal tadi, ini membuka kejahatan yang banyak dari pemikiran-pemikiran. Bukan bukan kejahatan perilaku saja. Coba yang mendukung LGBT siapa kalau bukan orang semacam itu? Kan aneh. Padahal dia adalah mungkin cucunya kiai. Mungkin cucunya kiai gede, mungkin. Mbahnya wali kutub di surga. Tapi seorang cucu belum tentu. Tapi kita tidak ingin satu orang pun masuk neraka, tidak. Kita ingin kembali ayo. Makanya perlu kita diskusi yang manis kepada mereka-mereka yang salah dalam pemikirannya, pemikiran diadu dengan pemikiran. Diajak diskusi yang baik dan itu diajarkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajadil wajadilhum billatihi asan. Berdiskusi yang baik, adab tata kerama, tidak mencaci dan mengolok. Pemikiran tentang kelompok-kelompok. Sehingga sekarang ajaran ajaran sesat pun kadang malah dibela. Bahkan kadang-kadang seorang membela tentang kaum minoritas. Eh, siapa yang nyuruh kita membela kaum minoritas? Kita suruh membela kebenaran, bukan membela kaum minoritas. Kalau minoritas jahat akan kita bela, Wow, dia pencuri. Oh, jangan. Orang melarat orang miskin. Biarkan dia mencuri dan merompok karena dia melarat. Gitu. Ya tidak dong. Kesalahan harus di, di apa, semua yang melakukan kesalahan harus di, diluruskan. Apakah yang melakukan orang minoritas atau orang mayoritas? Nggak ada hubungannya minoritas. Kebenaran adalah milik semuanya. Kalau dia kaum mayoritas dolem, ya harus disalahkan. Orang minoritas melakukan kesalahan harus sekarang sok jadi pahlawan pembela kaum perempuan lagi disanjung sama perempuan mau dicubitin sama perempuan malah merendahkan perempuan ini yang membela perempuan ternyata yang mengeluarkan perempuan dari kemuliaan kaum penyeru kesetaraan gender dan sebagainya unik jadi kita menemukan orangnya unik betul Noah dan ada yang mengintip rumah tangganya ternyata rumah tangganya itu unik suaminya pun tidak senang dengan dia nek suaminya cuma dia merasa bangga kalau suaminya nek bisa mengalahkan suami aneh ini ada orang belum lagi pemikirannya aneh kasihan dia kasihan tapi kalau wanita yang mulia akan dibonceng sama suami kemana-mana diantarin wanita yang menyerusan bebas kemana-mana saya Allah subhanallah semoga Allah memberikan hidayah dan tujuh kepada mereka itu adalah kerusakan dan itu adalah budaya-budaya kafir yang didukil yang dipindah kepada kaum muslimin sehingga kehancuran. Jadi sikap kita dengan mereka tetap kita akan menolong mereka. Dengan cara kita harus menyebarkan pemahaman yang benar, memahamkan kepada mereka, mengingatkan tentang kesalahan mereka dengan cara yang baik tentunya. Suruh berpikir. Suruh berpikir. Dan kami yakin kalau seorang itu, wanita-wanita yang masuk dunia-dunia itu, yang menyuruh kesetaraan gender dan sebagainya, kalau dia duduk manis dengan kesadaran hatinya, Sampai suatu ketika kita ngomong alangkah indahnya menjadi seorang wanita yang mau pergi diantarin sama suami, mau beli tiket dibelikan tiket sama suami, nyebrang jalan pun suaminya jadi bemper ke sebelah saya sayang, ngangkat barang ini, alangkah enaknya ini. Dimuliakan, dia sadar bahwasanya dimuliakan seorang laki-laki cuma karena kesombongan. Kasihan mereka. Paling enak wanita itu dalam Islam. Dimuliakan di ini Nafkah tuh suami yang ngasih. Wajib menjaga dan seterusnya. Belanja pun nggak perlu kalau perlu. Masak pun seharusnya suami itu. Hanya karena kebaiknya. Semuanya indah. Lah kok mau dirubah lagi? Mau jadi bagaimana wanita itu? Lah itu pemikiran-pemikiran sesat ini macam-macam. Pluralis dan sebagainya menyamakan agama adalah sama dan sebagainya. Ini adalah permasalahan agama dan keluar dari iman. Maka bagaimana sikap kita dengan mereka? Kita harus menolong mereka. Pendidikan Nabi Muhammad bukan kita mengajarkan kebencian. Kalau kita membenci, membenci perilaku, tidak membenci orangnya. Kalau dia kembali ke jalan yang benar, wajib kita cintai sama. Tapi saat melakukan kebatilan, pemikiran dan sebagainya, harus kita jelaskan. Tentunya dengan cara yang baik.